Ustaz bagaimana hukumnya baca Al-Quran di kuburan? Enggak ada contoh. Nabi gak pernah baca Al-Quran di kuburan. Sahabat gak pernah baca Al-Quran di kuburan. Para tabiin gak. Nabi suruh baca al Quran di rumah dan juga di masjid. Apa kata mereka? Salafiyin melarang kita baca Al-Quran. Sama dengan Al-Bidah tadi pertanyaan itu, sama dengan Al-Bidah. Al-Bidah bilang, salafin melarang kita. Saya ambil contoh lagi. Ketika kita jelaskan bahwa perayaan maulid Nabi nggak ada contoh. Ada nggak contohnya? Nggak ada contoh perayaan maulid Nabi. Di zaman Nabi SAW, sahabat, tabiin, sampai zaman Imam Syafi'i nggak pernah ada. Kemudian kita katakan nggak ada contoh. Ini perbuatan beda. Apa kata al-beda? Oh ini al sunnah melarang kita mencintai Rasulullah. Betul nggak seperti itu? Ini orang-orang Wahabi ini melarang kita mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah hukumnya apa? Wajib. wajibnya Rasulullah. Tapi bukan mengadakan perayaan maulid. Paham nih? Banyak alul bidah seperti itu. Ya. Seperti kita melarang orang untuk tahlilan. Kata mereka apa? Kita nggak boleh baca la ilaha illallah nggak boleh. Sama kelompok wahabi kata mereka. <laughs> Jadi yang kita katakan tahlilan gak ada contohnya, nggak ada contoh, nggak ada. Dilihat dimanapun nggak ada. Bahkan Imam Syafi'i pun nggak pernah melakukan. Tanya kepada kiai gimana contohnya tahlilan itu. Apa jawaban kiainya? Memang orang-orang salaf itu melarang kita baca la ilaha illallah. Padahal La ilallah itu harus terus kita ucapkan. Tapi begitulah jawabannya dari ahlul bidah. Sekarang kita ngikuti. Saya katakan ngaji itu di masjid, bukan di rumah. Apa di rumah diharamkan? Karena Anda melihat maslahat di masjid dengan di rumah, maslahatnya di mana? Kan kita dikasih akal yang waras. Iya, disuruh berpikir. Ini masjid, Anda melihat kan yang datang banyak ini masjid. Semua orang bisa datang. Tapi kalau di rumah, nggak enak kan orang. Saya nggak diundang, masa saya mau datang? Tadi dianggap saya pengen makan lagi di rumah itu. Iya nggak? Akhirnya apa? Yang datang khusus orang-orang kaya saja. Yang miskin kalau Anda memilih untuk menghindari apa-apa yang Rasulullah tidak lakukan terus anda punya pedoman lo Rasulullah tidak melakukan kok saya melakukan gue yo ape gue yo ape neng ojo dipeksake nang koncomu kan begitu Rasulullah kalau pakai pakaian selalu di atas mata kaki maka kamu bikin celana di atas mata kaki ape kui ngono loh menghemat kain nek banjir ora telus ape tak kuwi Gitu loh, orang masalah. Neng ya wagu, kan neng ya? Orang apa-apa wagu, neng lebih swarga ya toh. saran saya yang ditiru jangan hanya pakaian tirulah juga cara makannya, tirulah juga luasnya rumahnya. Rasulullah itu kamarnya dengan Siti Aisyah itu empat met, panjangnya 4 meter, 80 cm, lebarnya 4 meter, 62 cm. Jadi demi cinta kita kepada Rasulullah, kita bikin perumahan sing luasnya semunuh-semunuh. Demi cinta kita kepada Rasulullah, jangan lebih luas sedikit pun. Kalau lebih luas berarti kamu menyakiti hati Rasulullah. Ngono. Tirulah beliau setotal-totalnya. Kan begitu. Kalau makan jangan pakai sendok. Karena Rasulullah tidak pernah seumur hidup pakai sendok. Suruh ya ora tahu. Mesti menganggo driji telu. Ah, mulai saiki jamaah UGM kalau makan pakai tiga jari ya. Engkau nggawe mie godok bareng-bareng. Soto, soto. Soto nganggo driji telu ayo ngene ta. tirulah kalau naik haji pakai onta tiru Wong Rasulullah pakai onta kok kamu pakai bueng Boeing 777 kamu jangan kamu pakai onta nek ora onta ya ora ya melaku supaya yo melaku tekan Merak ngelangi tekan Bakahuni ngabuang ngulangi itu kan Sri Lanka oh, ngono itu baru itibak rasul ngono ojo nganggu motor gitu ngelarak kiat ini poro nabi tidak ada satupun nabi dan rasul yang pernah naik motor kalau kamu naik motor ngelarak kiat ini Ya, ojo nganggu apa meneh sing ora entuk. Handphone penake kayak caca. Gari ngene iso sambung aku biyen ki matek aji. Lagi iso komunikasi. Saiki meng pulsa selawe wulah lembagusi. Wah iku sing nesu Nabi Musa. Muanggel kae. Wah aku biyen mobilisir pasukanku diubur-ubur ki kuwi ora slot speaker, ora handphone, orano email, rano apa meneh. Blok orano apa-apa jadi aku nganti weteng kuloro. Mula iki iki jadi ijen plek piye iki? Kayak kan Bali wae, Bali, Bali. <laughs> ya ngerti, tapi ngerti ya bid'ah ya. Jadi kalau ada orang yang menyuruh Anda melakukan hal-hal yang Anda mengerti itu tidak logis, tolong diantisipasi dengan arif. Jangan dengan pertengkaran, jangan dengan marah. Kalau sholawat dilarang, tidak apa-apa, jangan marah. Datang ke rumah beliau, Ustadz, menurut panjenengan saya mireng tadi malam sholawat itu tidak boleh saya sangat menghormati pendapat panjenengan Cuma nyun sewu bagi saya boleh itu salatullah salamullah ngono ya nah, para nono mae ya to ora apa tapi ngerti ya prinsipnya ya jadi sekarang halal ini bunyi musik di sini halal halal ya sing ora entuk trawean dimusiki azan digameli Allahu Akbar, Allahu Akbar, dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Asyhadu an la ilaha illallah. Dung tak dung tak. Ah, sing entuk kuwi. Seneng banget lho Pak saya lho. Jadi upamane aku diundang nggawa gamelan menjuru masjid aku ya mau. Tapi pertimbangan saya bukan syar'i karena tidak ada masnya. Pertimbangan saya estetika. Dari kualitas-kualitas artistik dari bunyi itu menunjukkan seni tertinggi itu tilawatil Quran. Jadi kalau orang sudah kiroah itu musik tidak ada gunanya lagi. Dia kalah tinggi. Jadi saya membayangkan kalau dalamnya masjid itu yang cocok ya hanya suara tok. Kalau ada bunyi alat musik itu di beranda pol di beranda. Kalau Kiai Kanjeng ya di halaman masjid paling pol. Meskipun secara syari kita boleh berdebat. Tapi secara estetika rasa menurut saya kalau di dalam masjid kita nggak usah bawa alat-alat musik. Itu cukup yang orisinal dari mulut manusia. Jadi teman-teman ini banyak berdebat tanpa membedakan mana yang sebenarnya kasusnya budaya, mana yang sebenarnya kasusnya syari. Ini mestinya harus dipilah mas. Jadi misalnya gini, misalnya oh, ulama rata-rata tidak mau tahu mengenai kebudayaan ya Pak ya. Ustadz-ustadz nganggep kebudayaan itu tidak penting. Saya ingin saya bilang sama Anda bagaimana mungkin agama bisa diaplikasikan tanpa kebudayaan. Kebudayaan itu budaya, budaya itu budidaya, budidaya itu bahasa Islamnya ijtihad. Ya tadi itu dari padi harus diijtihadi sampai jadi nasi. Itu yang namanya teknologi itu ya budaya. Hanya ilmu yang ilmu dan kebudayaan menghasilkan H2O. Bagaimana kalau agama tidak peduli kepada kimia? Kan begitu, agama harus peduli, orang pelaku agama harus peduli sama kimia sama biologi sama penemuan-penemuan ilmu. Bagaimana bikin masjid tanpa teknologi dan budaya? Masjid tidak akan bisa dibikin tanpa budaya dan teknologi. Ka'bah tidak bisa dipelihara kalau tidak dengan teknologi dan kebudayaan. Air zam-zam itu, menurut anak saya, itu akan mengalir sampai 300 miliar lagi, tidak akan habis. 300 miliar tahun lagi itu membutuhkan teknologi sangat tinggi untuk maintain si air zam-zam ini. Jadi tidak bisa agama mengelak dari kebudayaan dan teknologi. Teknologi adalah pekerja agama. Kebudayaan adalah pekerja agama. Tidak mungkin Anda menerapkan agama dengan menyepelekan, dengan menganggap budaya itu di luar agama. Lah ini nganggo jilbab, nganggo budaya, nganggo teknologi kok. Apa yang diubet-ubet ini lah, ya orang atau ya. Yo, dikai itu ngene wele le lenya anu lagi jilbab yang e nganggo diri toh, to. Saking aluse. Ora kaya kowe but but but ngono iki Itu namanya estetika, itu namanya budaya pakai teknologi. Terus lahir jahit piye teknologi kan. Terus rumah samu menjadi orang nganggo rumus piye nggak pakai pengetahuan tentang air mustakmal, ghairu mustakmal, penelitian mengenai air yang suci dan air yang tidak suci. Kan sangat seluruh fakultas di UGM e ini merupakan tool atau pendukung dari pelaksanaan agama. Itu teman-teman sekalian. Jadi aneh kalau ustadz sinis kepada kebudayaan. Koyo-koyo dewe wudo wae. Lho nek kowe iki berarti kowe ya pro budaya nolak lah piye Apa ya kue cawat mung diubel-ubel lah ya ora ya dijahit to ya. Lah jadi agama sangat membutuhkan mesin jahit gitu loh. Adanya ana ustad anti teknologi jajal bukaan sarungnya kartu piye. Ngono diubel-ubel tok gue mesti. Tor mesti duduk kain sebab untuk dari kapas menjadi kain butuh teknologi, butuh budaya. Jadi nek ono ustad anti teknologi nganggep teknologi bukan bagian dari agama. Kalau ada kiai nganggep kebudayaan bukan bagian dari agama, berarti kain mesti sing dinggo katok kui langsung belarak. Ya ta Pak ya? Belarak mesti nek ora percaya ploroten wis. Mesti belarak nek ora sabut kuwi apa wis pokoke mesti kuwi ora mungkin ana unsur jahit iya toh jadi bapak-bapak sekalian mana mungkin agama dibumikan diterapkan kalau engkau menganggap teknologi ilmu dan kebudayaan itu bagian di luar agama they are include they are part of religion application you understand ten jadi pak soal kebudayaan sudah Pak ya. Soal masjid, saya kira perlu simposium dikit-dikit lah berkala. Menurut saya oke. Okay. Yo ojo njur saiki kotopra pentasnya masjid yo ojo ya toh. Menurut saya itu bukan masalah syari nomor satu, menurut saya itu masalah budaya dan kesepakatan norma. Setiap daerah boleh berbeda-beda. Misalnya Nyon Sewu ya, tak kasih, saya bahkan bisa nyetelin ke Anda. Misalnya Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini nafsir kene beda-beda. Kalau di Indonesia asal orang baca Quran meneng. Paling kone zalimun terus jamae Allah paling beda. Ya saiki nek Allahe rada dukur entuk orang. Aku engko tak setel ke lo. Dole ono YouTube oke banget lo orang yang Allah entuk ora? Uh, eh, misalnya ini uh, eh, apa wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa yes yes endora ento ora mulane aja pekok-pekok banget Mari kita runding bareng-bareng di setiap bangsa, di setiap komunitas ada kesepakatan norma sendiri-sendiri. Kalau Anda ngelihat ke Mesir sama Iran, itu orang baca Quran le nyelingi kini sweet sweet sweet sweet all ono. Dan itu ekspresi. Bener ya Allah, bener ya Allah. Nah itu caranya bener kan orang menganggo bener. Iso nganggo yes, iso nganggo weh weh, iso nganggo sweet sweet. Bener tak kui? Sekarang naik kue ngomong sweet sweet kue haram. Kue lah ngelarak hati ini gusti Allah. Apa sebabnya? Lah rumah mang sweet sweet ini nganggo sweetan, kok nganggo tri apa? Lambe karo ilat tak kui. Ngene tak Ya tak lah sing gawe Gusti Allah kuwi bahwa penempatannya kita atur ayo dirunding. Tapi ojo sembarang salah, sembarang salah. Wong salaman bar salat salah. Coba to. Wong wis bar salat kok. Nek wis bar salat ki ngiseng we ento. Kok bar salat salaman ra ento. Ya Allah, sing ora ento ngiseng ning masjid. Ya Allah kok sholat bar sholat kok salaman rain tuh neng ya aja kebangetan saking senenge salaman ketemu di masjid salaman Arab sembayang salaman se selesai sholat salaman meneh ngaduk salaman meneh Arab bali salam ya suwe ya kukean gue neng nek salaman di luar sholat ya ora apa-apa sing ora entuk ki Allahu akbar ya kabare le <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. ye yeah, ya, yeah, oke. okay. Alhamdulillah niku sing rento. Nek bar assalamualaikum, assalamualaikum terus salaman kok rento iki lho. Melet entuk kok. Assalamualaikum, assalamualaikum. Entuk. Jan. Kan sesudah sholat, bukan dalam sholat. Bukan di dalam sholat, tidak apa-apa. Lo Rasulullah tidak pernah melakukan. Lo Rasulullah ya tahu macam-macam. Ngapa wis becak ya ora tahu. Dodok kaya kowe ngene iki ora tahu. Ora tahu bal-balan, ora tahu badminton, ora tahu. Lah nek sing Rasulullah ora tahu njuk kowe ya ora entuk lah terus ngapa kowe? Urip pun ngapa? ngapa? Eh? Lah terus ngapa? Lah terus kebahagiaan apa iki arep ngapa urip iki? Coba daftar TK, ora Kanjeng Nabi tau mlebu TK IT ngono Jan. Mbok dinggo uteke iki lho. Allahu Akbar. Saya setuju, setuju bid'ah itu ndak boleh. Kurofat itu jangan, syerek itu masya Allah hindarilah, kafir apalagi. Tapi dia ada tempatnya. Nak mengono wong ngobong menyan, ojo diarani syerek karena letak syerek tidak di menyannya, tapi di dalam niatnya. Dan kamu ngerti niatnya? Sopo sing niate wong? Ayo aku takon. Jadi tidak bisa kamu mengkafirkan orang karena kamu tidak pernah mengerti isi hatinya dan pikirannya. Jadi tidak bisa terjadi logika yang bisa diterima bahwa sesama ya manusia mengkafirkan atau me mensyirikkan. Ngobong menyan kok diarani syirik. Gumun aku. Nek aromaterapi sunah. Piye, nek ana dukun ngene-ngene khurafat ning masaj sunah ngono enake dhewe arek-arek iki gitu loh tolong ya ini tak kita perpanjang contohnya oke banget loh ini ning pokoknya mari kita bikin gerakan Islam anti pekok ngono ya